واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد pada hari ini hari Selasa Insyaallah kita berada pada tanggal 13 Syaban 1444 Hijriah kita berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Salah satu bentuk daripada tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan adalah majlis yang disampaikan di sana ayat-ayat Al-Qur'an dari kitab suci umat Islam dan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Melalui majlis seperti ini kita bersama-sama untuk saling menguatkan iman bersama-sama saling menolong untuk menguatkan takwa di masa dan zaman yang punya kekuatan besar untuk menyeret hamba-hamba Allah keluar dari iman. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tema kajian kita pada malam hari ini sebagaimana tadi telah diumumkan adalah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Redaksi dari tema kajian ini sebenarnya mengutip ayat 107 dari surat Al-Anbiya yang sebenarnya ayat ini Allah memberitakan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat sebagai rahmat Allah tabaraka wa taala Allah mengatakan Allah, berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan sungguh tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah kasih sayang terhadap seluruh alam Allah subhanahu wa ta'ala yang rahmatnya maha luas meliputi segala sesuatu rahmat Allah wasiat kulla syai'in meliputi semua makhluknya tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus membawa agama Islam diturunkan kepadanya Al-Qur'an yang berisi syariat aturan hidup. Semua itu sebagai rahmah bagi alam semesta. Karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dan Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan innama ana rahmatun muhda. Sungguhnya hanyalah aku ini sebagai rahmat yang dihadiahkan, dilimpahkan, dianugerahkan. Di dalam Al-Quran ditegaskan untuk alam semesta. Salah satu mufassir, pakar tafsir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah saat menjelaskan ayat ini beliau mengatakan menjelaskan ayat ke-107 surat Al-Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fahuwa rahmatuhu al-muhda li ibadihi فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمه وشكروها وقاموا biha maka kata penafsir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah yang dihadiahkan, dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima menyambut rahmat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyakaruha orang-orang beriman tersebut mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman mengamalkan mempraktekkan apa yang dicontohkan diperintahkan oleh Nabiur Rahmah ini Nabi yang diutus sebagai rahmah Ya, Nabi Muhammad adalah rahmah buat kita semua. Buat orang-orang yang percaya kepadanya, beriman, menghormati, menghargainya. Kita ingin mengenal lebih jauh siapa Nabiur Rahmah ini siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tabaraka wa taala mengenalkan tentang beliau kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bukan cerita-cerita, tetapi Al-Qur'an mengenalkan kepada kita. Di dalam surat Ali Imran Allah tabaraka wa taala berfirman لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد dimulai dengan huruf lam yang menunjukkan ada sumpah sebelumnya. seolah-olah ayat ini mengatakan wallahi demi Allah sungguh laqad demi Allah sungguh Allah telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kaum mukminin yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri bukan dari golongan malaikat yang sulit untuk berjumpa, sulit untuk dilihat dan ditiru, diteladani, sulit untuk ditanya. Tetapi memang dari manusia, dari golongan manusia ini. Apa tugas Nabi alaihi salatu wassalam? Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi Beliau membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Hari berganti hari, ayat demi ayat turun selama 23 tahun. Surat demi surat turun hingga lengkap menjadi 30 juz Al-Qur'an. Nabi membacakan turun ayat begini, turun ayat begitu, saat di Mekah, saat di Madinah, saat berada di masjid, saat berada di rumah, saat di perjalanan. 23 tahun. Terkumpullah sekarang menjadi Al-Quran 30 juz. Nabi membacakannya semuanya. Secara lengkap. Wa yuzakihim di antara fungsi dan tugas Nabi alaihissalatu wassalam adalah mensucikan, membersihkan kaum mukminin dari berbagai perbuatan-perbuatan keji melalui bimbingan dan nasihatnya memintakan ampun kepada Allah untuk kaum mukminin membersihkan akidah kaum muslimin dari segala yang mengotori akidah membersihkan dan mensucikan iman serta amal soleh ibadah kaum mukminin. Kemudian Allah lanjutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan memberikan taklim kepada kaum mukminin dua hal. Mengajarkan Al-Qur'an kalau tadi membacakan. Jadi ada dua tugasnya. Membacakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Turun ayat idza zulzilatil ardu zilzala. Semua dibacakan oleh Nabi. Ditiru dan dihafal oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi nah. tugas yang kedua ini berbeda dari yang pertama. Yang kedua adalah mengajarkan. Perintah sholat banyak di dalam Al-Quran. Wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Tapi bagaimana tata cara sholat? Dari mana kita tahu bahwa sholat itu ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa tidak mengatakan subhanallah? Sama-sama zikir. Kenapa tidak mengatakan la ilaha illallah? Karena Nabi mengajarkan demikian. Allah mengatakan di apa berfirman di dalam Al-Qur'an Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat yang Allah wajibkan kepada kaum mukminin telah diletakkan, ditentukan batas-batas waktunya. Kapan? Dirinci, dijabarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya solat maghrib boleh dilakukan inda guru syamsi saat matahari terbenam di arah barat. Nabi yang mengajarkan. Nggak ada secara khusus di dalam Al-Quran. Ibadah haji. Dari mana kita tahu bahwa haji itu dilakukan di bulan Dhul Hijjah? Kenapa tidak di bulan Muharram? Dari mana kita tahu bahasanya wukuf di padang Arafah kok tidak wukuf di dekat Ka'bah? Semuanya kita tahu dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwasanya wukuf itu terjadinya pada tanggal berapa? 9 Dhul Hijjah, bukan 10 Dhul Hijjah. Nabi mengajarkan, merinci Al-Quran, menjabarkannya, dilihat, disaksikan oleh sahabat, didengar, apa yang belum dimengerti, bertanya sahabat. ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenalkan oleh Allah tentang beliau kepada kita. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Sebelum saya melanjutkan penjelasan ayat ini terkait tadi ayat dari surat Ali Imran disebutkan juga di dalam ayat tersebut wa yu'allihimul kitaba wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dia rasul mengajarkan memberikan taklim Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah Kata para pakar tafsir Sejak masa sahabat dan turun-temurun Hingga hari ini disebutkan Al-Hikmah adalah As-Sunnah Mengajarkan kepada umat dua hal Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran cara membacanya dan cara mengamalkannya As-Sunnah sebagai penjabar penjelas perinci Al-Quran itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat yang dalam surat At-Taubah. <clears throat> Allah berfirman yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Apa sifat Nabi? Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi apa-apa yang dirasakan berat oleh kalian. Oleh karena itu, Islam disebutkan sebagai agama yang mudah, ringan untuk dikerjakan, karena memang bimbingan Nabi demikian mengajarkan. Banyak rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan dalam beragama. Keringanan yang memang dituntunkan, bukan keringanan atas mau kita, tetapi keringanan yang memang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan tentang ini membutuhkan waktu tersendiri. Tapi kita lanjutkan setelah azizun alaihi Ma'anitum, harisun alaikum dia Rasul itu sangat bersungguh-sungguh serius untuk menyampaikan hidayah, petunjuk, bimbingan, keimanan, ibadah, akhlak, tauhid kepada kalian. Serius Nabi itu. Waktunya siang, malam, pagi, sore, saat mukim, saat musafir, saat di rumah, saat di masjid. Serius Nabi membimbing kasus demi kasus, permasalahan demi permasalahan. Nabi kita alaihi salatu wassalam digambarkan oleh beliau sendiri dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan masali wa masalukum kamathali rajulin istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu جعل الفراش والدواب التي يقعن في النار yataqahamna fiha wa huwa yamna'uhunna fayaghlibnahu perumpamaan aku dan kalian wahai umatku seperti seorang pria yang menyalakan api unggun api di kegelapan malam di saat cahaya api itu telah menerangi di waktu itu berdatangan belalang jenis-jenis hewan-hewan yang senang mengejar cahaya. Dia berusaha hewan-hewan tersebut masuk ke dalam api dikira dan disangka cahaya itu membawa manfaat untuk dirinya. Tertipu, terpesona dengan cahaya itu. Pria yang menyalakan api berusaha untuk mencegah hewan-hewan tersebut agar tidak masuk ke dalam api. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perumpamaanku seperti itu. Wa ana akhidum bihujazikum fataglibuni Aku berusaha menarik tali pinggang kalian agar tidak jatuh ke dalam api tersebut. Tetapi kalian berhasil mengalahkanku. Tetap ingin masuk ke sana. Kaum muslimin, saudara saya seiman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali Allah mengenalkan di dalam Al-Quran tentang kedudukannya. Antara lain di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina tidak sepantasnya bagi kaum pria mukmin dan kaum wanita mukminah yang apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, suatu hukum, suatu syariat terkait perkara-perkara mereka, urusan kaum mukminin dan mukminah, urusan rumah tangganya, Allah dan Rasul sudah mengatur. Urusan jual belinya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Urusan tata cara dakwahnya juga demikian. Urusan ibadah, cara berakidah, cara beriman, semuanya sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya lengkap sempurna. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim masih mau mencari aturan dan hukum alternatif masih mau mencari aturan dan hukum lain selain keputusan Allah dan Rasulnya apa saja keputusan atau hukum alternatif tersebut meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya kemudian Allah lanjutkan barang siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata Sebelum kita menjelaskan ayat ini lebih jauh, kita dengarkan bersama salah satu ayat di dalam surat An-Nur. Kembali Al-Quran memperkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad, apa kedudukannya di hadapan kita. Allah mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun hanyalah ucapan tanggapan dan sikap kaum mukminin ketika dipanggil diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya untuk menyelesaikan problem yang terjadi di antara mereka ucapan yang keluar sami'na wa ata'na kami mendengar nasihat ini kami mendengar ayat dan hadis ini kami mendengar keputusan Allah dan Rasulnya dan kami taat itu ucapan mukminin itu ucapan orang yang beriman dia tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri mencari hukum alternatif Baik hukum itu datangnya dari barat dan ataupun dari timur. Kembali kepada tema kajian kita Islam adalah rahmatan lil alamin. Posisi Islam sebagai rahmatan lil alamin makna dan penerapannya bukan baru terjadi pada 50 tahun, 100 tahun yang lalu. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu sudah didefinisikan, diamalkan dan diterapkan oleh generasi terbaik umat ini. Jadi kita bukan orang pertama menerima Islam rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin telah datang sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu diterapkan, difahami dan diamalkan secara lengkap sempurna oleh para sahabat Nabi yang belajar Islam langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari seorang ustadz, bukan dari seorang guru, tetapi langsung belajarnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Nabi alaihi wassalam memberitakan kepada kita tentang kondisi generasi pertama ini. Generasi yang telah berhasil menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi generasiku. Generasi di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup berada di tengah-tengah mereka generasi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, baik itu keseharian ibadahnya, keseharian akhlaknya, keseharian iman dan tata cara berimannya, beliau ada di situ menyaksikan dan mengontrol langsung generasi terbaik yaitu para sahabat Nabi generasi yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah mengatakan As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار dan generasi pertama As-sabiqun al-awwalun. Julukan mereka As-sabiqun al-awwalun di dalam surat At-Taubah ayat ke uh, eh, 6 ke 100 insyaallah. Generasi pertama siapa? Minal muhajirin dari orang-orang muhajirin siapa muhajirin orang-orang beriman yang bersama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah demi mempertahankan iman meninggalkan tanah kelahirannya meninggalkan aset-asetnya berangkat ke Madinah melakukan hijrah diberi nama al-muhajirin Al-Ansar adalah penduduk Madinah yang beriman menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat Muhajirin dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Itu Al-Ansar. Sahabat Muhajirin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud dan semisal mereka. Al-Ansar banyak sekali deretan dari sahabat Ansar. Subhanallah, nama mereka disebut di dalam Al-Quran. Kemudian Allah lanjutkan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Mengikuti jejak akidah muhajirin dan ansor. Mengikuti jejak tata cara ibadah muhajirin dan ansor. Dengan cara yang baik, tepat dan benar apa yang diraih oleh mereka karena sahabat itu ada yang selain muhajirin dan ansor ada yang selain muhajirin dan ansor yang kemudian ikut beriman bersama dua golongan besar ini tadi baik yang dari penduduk Mekah yang beriman setelah atau pasca hijrah ataupun dari penduduk Madinah dan dari negeri Yaman, dari negeri-negeri yang lainnya. Mereka mengikuti jejak Muhajirin dan Ansor dalam beriman. Apa yang diraih? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Subhanallah. Luar biasa. Kita sekarang berada di masjid nih, di rumah Allah. Sholat, sujud, ruku, mengadakan majelis taklim, semua amalan soleh, berzikir. Siapa di antara kita yang berani memastikan bahwa Allah sudah ridho kepada kita? Gak ada yang bisa dan boleh memastikan. Kita hanya mengatakan, semoga Allah meridhoi kita. Semoga Allah meridhoi ibadah kita. Karena ridho atau tidaknya Allah subhanahu wa ta'ala perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Tetapi muhajirin dan ansor serta sahabat-sahabat yang mengikuti jejak mereka dengan cara tepat dan baik telah mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kaum muslimin ini kedudukan yang sangat tinggi Allah lanjutkan wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar dan Allah siapkan untuk mereka muhajirin, ansor dan yang mengikuti jejak mereka dengan cara baik dan benar surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Pasti sebagai penduduk surga kita hanya bisa berharap, Ya Allah, jadikan kami sebagai penduduk surga. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari neraka. Oleh karena itu, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa para sahabat Nabi, muhajirin dan ansor serta yang datang setelah mereka adalah orang-orang dan generasi yang telah berhasil menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin sehingga barang siapa yang dari umat ini menginginkan untuk menjadi generasi yang rahmatan lil alamin ikuti tiru teladani para sahabat nabi sebagai generasi terbaik murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai rahmatan lil alamin ini didefinisikan dengan demokratisme Jangan sampai rahmatan lil alamin ini diterapkan dan didefinisikan dengan liberalisme yang datang dari kaum-kaum kufar. Jangan sampai Islam Islam rahmatan lil alamin diterjemahkan dan diartikan dengan filsafat-filsafat barat maupun timur. Islam rahmatan lil alamin hanya bisa dan boleh didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil diterapkan secara sempurna oleh para sahabat Nabi hingga turunlah ayat ketiga surat Al-Maidah pada tanggal 9 Dzulhijjah di saat Nabi sedang haji dan wukuf di padang Arafah Kemudian beberapa hari setelah itu beliau wafat. Apa ayat ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah Nabi bersama sahabat sedang wukuf Tiba-tiba turun ayat ini. Hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian dan aku telah sempurnakan limpahan nikmatku antara lain nikmat Al-Qur'an, nikmat nabi yang diutus kepada kita, nikmat Islam sebagai agama sempurna pada hari ini. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatan lil alamin juga tidak boleh didefinisikan dan ditafsirkan dengan budaya atau yang sekarang diistilahkan dengan kearifan lokal. Karena kalau kembalinya kepada kearifan lokal, kearifan lokal di muka bumi ini banyak di Afrika dengan berbagai negaranya berbeda-beda budaya dan kearifan lokalnya. Kalau Islam rahmatan lil alamin ditafsirkan dan diterapkan dengan kearifan lokal Afrika, Tanzania, Kenya, eh, Ethiopia, Sudan dan yang lainnya akan jadi apa Islam? Datang ke Asia, kearifan lokal di Asia beragam dan bermacam Begitu juga di Eropa dan yang lainnya. Maka Islam rahmatan lil alamin yang semua kita mendambakannya untuk diri kita, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita ini adalah Islam rahmatan lil alamin yang telah didefinisikan dan diamalkan oleh nabi dan para sahabatnya secara sempurna. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para kepala rumah tangga, yang menginginkan rumah tangganya berislam dengan Islam rahmatan lil alamin wajib kepada suami dan istri untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan rumah tangganya jangan mencontoh jangan kita tergiurkan dengan cara-cara non Islam cara-cara barat dan timur sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan saya bertanya, isyaknya jam berapa? Tiga menit. Masya Allah. Alhamdulillah sedikit ilmu yang kita dengarkan bersama ini antara waktu maghrib dan isya semoga menjadi sebab bertambahnya iman dan takwa saya dan semua saudara saya yang hadir dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan iman dan keistiqomahan di atas Islam.